بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Allah Pembahasan yang kedua Terkait dengan tema kita ialah Bagaimana kita menyikapi Perkara dunia Ikhwanatina azakumullah perkara yang maklum di kalangan kita semua bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Hikmah azimah, hikmah yang begitu besar, yang begitu agung dari penciptaan jin dan manusia. Diciptakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini harus kita camkan baik-baik. Jangan sampai kita melupakan tugas kita di dunia ini. Kita di dunia bukan dalam rangka untuk memakmurkan dunia. Bukan dalam rangka untuk selamanya di dunia ini. Tapi kita diciptakan di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang wajib. Namun di sisi yang lain barakallahu fikum, kita juga dianjurkan dalam syariat untuk mencari yang namanya rezeki. Diminta untuk berikhtiar, berupaya, berusaha mengais rezeki. Barakallahu fikum. Maka ya khonamdin azakumullah terkait dengan masalah menyikapi dunia. Khulasahnya adalah bahwasanya hukum asal urusan dunia adalah perkara yang dicela. Perkara yang dianggap rendah, dianggap hina. Dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia itu perkara yang begitu rendah dalam pandangan Islam. Dalam pandangan dalam pandangan Islam barakallahu fikum. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد Al-Hadid ayat yang ke-20 Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu main-main banyak berisikan laib main-main lahwun perkara yang melalaikan wazinatun hiasan belaka watafakhurun bainakum dan terjadi pada kalian saling berbangga-bangga di antara kalian. Wataka surun fil amwali wal aulad dan saling berbangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. Itu keumuman yang namanya urusan dunia. Urusan dunia warahmatullahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara terkait dengan masalah dunia. Belum mengatakan dalam sebuah hadis mali walid dunia. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasulullah SAW. "Mali walid dunia." Untuk apa aku dengan dunia ini? Apa hajatku dengan dunia? Mathali wa matharud dunia karakibin istawalla tahta syajaratin. Karakibin qala wastawalla tahta syajaratin. Thumma tarakah Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti seorang yang rakib berkendara hendak istirahat siang qailulah datang ke sebuah pohon berteduh di bawahnya. Setelah itu pergi meninggalkannya. Jadi dunia bukan tempat kita sesungguhnya. Barakallahu fikum. Tidak heran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabatnya Kata beliau dalam wasiatnya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing dalam perantauan atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Barakallahu Ini semuanya dan masih banyak lagi yang lainnya barakallahu dari ayat wa hadis menerangkan kepada kita dunia dalam pandangan Islam tercela, rendah, hina, nggak dipandang dalam Islam. Maka Rasul menegaskan dalam sabdanya, dunia dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah 'aliman aw muta'alliman." Yang namanya dunia mal'unah, terlaknat. Dilaknat pula isinya, apa-apa yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan hal-halnya menyertainya. Ini ketaatan-ketaatan kepada Allah atau seorang yang alim yang punya ilmu atau yang muta'alim yang belajar ilmu. Selebihnya mal'unah. Itu dunia. Sehingga dunia mazmumah haqirah. Dunia dalam pandangan Islam, dalam pandangan syariat di sisi Allah Azza wa Jal perkara yang sangat rendah, yang sangat hina, yang dijelah. Dijelaskan oleh para ulama, dunia dicela bukan dikarenakan zat dunia tadi, bukan karena tanahnya, bukan karena buminya, bukan karena e, pohonnya atau lautannya, bukan karena masalah waktu yang bergulir, siang, sore, pagi, malamnya. Dunia tercela dikarenakan pada umumnya tindakan-tindakan Bani Adam padanya tindakan yang tercela. Barakallahu fikum. Ini hukum asal. Di sisi yang lain Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk mengais rezeki. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Di Al-Ankabut ayat yang ke-17. Hendaklah engkau mencari di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk mencari rezeki. Jika Allah mengatakan di ayat yang lain dalam Jumat, ah, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ketika selesai salat Jumat silakan engkau bertebaran di muka bumi ini dan carilah keutamaan dari Allah Azza Wajalla, yakni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala maka ya khana seseorang insan seorang muslim dinyatakan tepat memiliki mauqifun sahih Mauqif yang tepat terkait dengan dunia ketika dia menjalankan bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan dunianya. Di antara bimbingan tersebut ialah yang pertama. Ialah al-jamil atau al-jamal fi talabi dunia. Indah, bagus, cantik dalam mengais rezeki. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Ittaqullaha wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam upaya mencari rezeki. Jamal. Taib, mencari dunia dikatakan jamil, perkara yang indah yang bagus ketika sesuai dengan bimbingan syariat. Untuk mengetahui bimbingan syariat terkait dengan dunia membutuhkan yang namanya yang namanya ilmu. Maka ilmu agama yang kita pelajari ini membuat maisha kita jamilah. Indah, bagus. sesudah memang syariat. Barakallahu Supaya dikatakan jamilah, yang pertama dia harus memiliki niatun salihah. Niatan-niatan yang baik dalam mengais rezeki. Niatan yang solihah ialah dalam rangka untuk nafakatun nafsihi wal wa dalam rangka untuk menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya. Itu merupakan tanggung jawab dia sebagai laki-laki. Ini niat yang salihah. Yang kedua, niat yang salihah dalam rangka untuk al-istighna. Istighna merasa cukup dengan rezeki yang ada pada kita tidak perlu orang lain. Jangan mengemis, jangan meminta-minta, jangan menggantung kepada seorang hamba, kepada uh, orang lain. Istirna cukup mandiri dengan apa yang kita miliki, lepas dari tercelanya mengemis dan meminta-minta. Yang ketiga ialah eh, is'al isti'anatu biha ala taatillah. Tayyib menggunakan harta benda tadi menjadikan dia sebagai bantuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini niatun salihah. Kalau demikian niatnya kita dalam mengais rezeki akan jamilah. Sehingga mencari rezeki bukan dalam rangka untuk berbanyak-banyak harta. Bukan untuk memperkaya diri dengan harta benda. Kalau jadi orang kaya, Alhamdulillah. Niatnya bukan untuk itu. Bukan dalam rangka untuk barakallahu fikum tafakhur, tabahi, berbangga dan segala macamnya dengan orang lain terkait dengan masalah dunia. Lah. Kemudian upaya dia, cara-cara dia untuk mengais rezeki, mengais dunia wajib halal, tidak boleh yang haram. Caranya, upayanya, job-jobnya, pekerjaannya, suhulnya, semuanya halal, tidak boleh yang haram. Dikarenakan perkara yang haram akan menghancurkan dunia duniawiyah kita. Kemudian dipergunakan untuk perkara yang syar'i atau perkara yang mubah juga. Ini Bimbingan yang harus dicamkan baik-baik. Yang berikutnya adalah adamul munafasah. Tidak diperbolehkan untuk munafasah, persaingan yang tidak sehat dalam urusan dunia. Yang namanya munafasah itu akan berefek, akan berakibat masing-masing kita menghalalkan segala cara. Menempuh segala upaya, segala cara yang halal, yang haram untuk mengais namanya dunia. Adalah Ya'juj. Ini akan membinasakan e, duniawiya kita warahmatullahi fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis e, ketika Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu arba datang dari kota Bahrain membawa upeti atau pajaknya Bahrain. Harta yang sangat banyak. Bahrain menurut zaman semenjak zaman dahulu kala itu wilayah kaya. Daerah yang kaya sampai sekarang ini ya, kawan wilayah Teluk sana ya, Bahrain. Datang membawa harta yang sangat banyak. Sampai kota Madinah tersiar itu khabar. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah membawa harta upeti yang sangat banyak dari, dari kota Bahrain. Maka para sahabat yang biasanya salat subuh di tempatnya masing-masing, di kabilahnya masing-masing, ketika itu sengaja menepati subuh di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salam, mereka semuanya mengangkat kepalanya supaya dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya, kira-kira apa niatnya? Ya, supaya kelihatan. Jangan lupa kita orang nih. Eh, bagian daripada harta upeti tadi. Beliau mengatakan saya juga kamu kantum sekalian ini uh, dapat berita bahwa Ubaidah datang dengan harta yang banyak. Mereka mengatakan ajal, ajal ya Rasulullah. Betul, betul ya Rasulullah. Belum mengatakan abshiru. Abshiru wa amilu ma yasrukum. Silakan engkau berbahagia, bersuka cita dan berangan-angan, bercita planning-planning yang menyenangkan kalian terkait dengan dunia wiyah ini silakan. belum mengatakan berikan tanbih fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah bukanlah kemiskinan Bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian, bukan. Walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'alal ummi qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Yang saya khawatirkan kata Rasul justru ketika kamu nanti dilimpahkan, dibukakan untuk kamu dunia ini, melimpah ruah seperti pada umat sebelumnya. Kamu nanti akan munafasah bersaing ketat untuk meraih dunia tadi sebagaimana umat sebelum kalian munafasah untuk meraihnya maka efeknya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian yang Rasul cermati adalah al-munafasah fatanafasuha kama tanafasuha maka terkait dengan urusan duniawi tidak boleh adanya munafasah Ikhtiar jelas. Itu tawakal kepada Allah. Meng mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki, iya. Itu ikhtiarnya kita. Planning-planning silakan. Tetapi tidak boleh sampai pada tingkat munafasa. Dikarenakan persaingan yang begitu ketat, mahalakan segala cara. Terjang yang halal, yang haram adalah Yesus. Ya Barakallahu Ini konsep yang berikutnya. Sehingga jangan menafasah Bersaing yang sehat labas, tapi dalam batas-batas syar'i yang mubah, yang halal, bukannya haram. Yang berikutnya barakallahu adalah konsep yang berikutnya adalah duniawiyah ini tidak boleh melalaikan kita dari ibadah. Ini kuncinya ya. Di sini ketemu terkait dengan ilmu syar'i.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 Jangan. Barang siapa yang berbuat demikian dilalaikan oleh hartanya, oleh usahanya, oleh dunianya, oleh anak-anaknya dari perkara uh, zikir kepada Allah, maka dialah merekalah orang yang khasir, yang merugi. Rugi dunianya, rugi pula agama dan akhiratnya. Tidak boleh. Justru barakallahu fikum ibadah kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah dengan dasar ilmu membawa barokahnya dunia. Membawa barokahnya dunia. Dan justru ketika kita semakin jauh dari zikir, semakin jauh dari ibadah, semakin jauh dari ketaatan, semakin jauh dari ilmu, justru kita menuju kepada kerugian. Ruginya rugi dunia akhirat. Mungkin bayangan antum, nyatanya rezekinya lancar, melimpah ruah. Sibuk taklim, eh gak dapat suhulan nah gitu ya kayaknya orang ya, ya. nah ngaji terus nah kapan dunia ini Ustaz hmm? ini dikit taklim dikit-dikit taklim dikit-dikit taklim nah kapan suhu lagi kita dapat apa Allah Allah musta'an dapat rezeki Dapat kalau tidak dapat pasti akan dapat selagi masih hidup pasti akan dapat dan yang kita dapatkan rezeki yang halal rezeki yang tayyib barokah itu awalnya. Dia nggak merasa. Yang namanya khusran, kerugian, imma duniawi, imma agama, imma akhiratnya. Mungkin dia menerima ruah, tapi dia rugi. Dikarenakan mungkin harta dia bercampur, ada yang halal, ada yang haram. Dia gunakan untuk perkara-perkara eh, apa namanya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. digunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Lupa dia dengan keberkahan rezekinya, jangan-jangan tidak barokah. Lupa dia Ketika nanti tertimpa suatu musibah, jatuh dia, maka akan sulit untuk bangkit kembali. Lupa dia terkait dengan agamanya. Dia korbankan agamanya, dia korbankan prinsipnya, dia korbankan akidahnya hanya untuk urusan dunia. Lupa dia dengan di akhirat nanti akan merugi barakallahu fikum. Faulaika humul khasirun. Maka konsepnya tidak boleh melalaikan dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik. Rezeki kita, duniawiyah kita justru akan langgeng, akan lancar, akan barokah ketika dijaga dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Dijaga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah tafaqquh fiddin Tahu dari mana ini zikir kepada Allah, ini ibadah, ini amal soleh, ini ketaatan kepada Allah. Tahu dari mana? Kalau bukan dengan ilmu. Barakallahu fikum. Sekali lagi, konsep-konsep tadi akan membawa keberkahan dunia dan konsep-konsep tadi semuanya tidak lepas daripada ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Maka ya azakumullah terkait dengan bab ini Jangan hulu, jangan ifrat, jangan tafril. Jangan ifrat, jangan tafril. Islam menganjurkan kepada kita untuk mengais rezeki. Tapi dengan konsep-konsep tadi, niatannya baik, dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i, dipergunakan untuk cara yang eh, perkara-perkara yang syar'i, jangan ada munafasa, jangan layak berpikir kepada Allah Azza di sisi yang lain, Islam sangat-sangat menganjurkan kita semuanya untuk mendalami ilmu agama ini. Tafakufidin. Dengan ilmu itulah dunia kita akan terarah, akan terbimbing, akan barokah, akan lancar, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, maka orang yang paling afdal, orang yang paling utama yang mengumpulkan antara hasanatul dunia dan agamanya. Kebaikan dunianya, kebaikan agamanya. Perbaikan dunianya, perbaikan agamanya. Itu nggak bertentangan para ulama dengan konsep-konsep tadi. Ya, yuslih dunyahu wa yuslih dinahu wa akhiratah. Dia perbaiki dunianya, dia perbaiki agamanya dan akhiratnya. Perbaiki dunianya dengan ikhtiar, usaha, cari rezeki, cari maisha. Jangan menganggur, jangan mengemis, jangan meminta-minta. Cari rezeki. Tapi dengan cara-cara yang halal tadi itu barakallahu Selebihnya ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, takwa, terus begitu. Itu upaya untuk melestarikan dunia duniawiyah kita. Ini yang paling afdal barakallahu fikum. Ini orang pertama. Orang yang kedua yang adalah yang dikatakan tadi kan ahlu dunia yang di benak dia dunia dunia dunia dunia dunia syukur syukur syukur maisha maisha terus begitu dunia yang, yang yang dia pikir lupa dengan ilmunya lupa dengan ibadahnya lupa dengan akhiratnya ada ahlu dunia ini adalah ahlu dunia yang dikecam dalam banyak dalil barakallahu nama ya ikhwan akan merugi yang ketiga adalah seseorang yang tidak mau dengan dunia dengan alasan syukur bil ilmu Sibuk dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Bagus, ilmu, ilmu, bagus. Tapi dia melupakan terkait dengan dunia duniawiahnya. Dia punya keluarga, dia punya anak-anak, dia punya tanggungan. Dilalaikan mereka semua dengan alasan ilmu. Ada yang bagi. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man ya'ul. Cukuplah orang dikatakan berdosa ketika dia menyanyikan keluarga yang dia tanggung. Sehingga di samping dia belajar, di samping dia uh, barakallahu fikum uh, mengajar, di samping dia berdakwah, jangan melupakan ikhtiar mencari rezeki yang halal. Semampu antum. Tidak ada target, tidak ada keharusan harus jadi orang kaya raya. Lah. Yang penting pas antum uh, ada maisha untuk nafkah keluarga. Jangan kau sia-siakan diri kamu, jangan kau sia-siakan keluarga kamu. Jangan kau sia-siakan yang kamu tanggung. Tapi engkau nggak melupakan yang namanya ibadah, ilmu, amal, takwa dan segala macam. Sebagian pihak ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu akhirnya mana maisha kamu? Ya menggantungkan yang lain, ngemis kepada yang lain, minta-minta kepada yang lain segala macam yang bagi. Itu merusakkan muruah ilmu, merusakkan harga, harga diri ilmu, merusakkan yang namanya kehormatan sebuah ilmu. Para ulama una barakallahu fikum di zaman dahulu kala mereka juga yaktasibun. Cari usaha. Di antara mereka ada yang menjadi penjual minyak wangi eh, penjual minyak samin. Said Samin. Sehingga dikatakan as-samman az-zayyad. Barakallahu fikum. Saleh as-samman. anu yabi as-samin, yabi ustari. Nah, ada yang bezaz, nah, yang bagian tekstil, urusannya oh, kain. Ada yang uh, penjual minyak wangi, al-attar. Ada yang uh, usahanya di bidang sepatu, sandal, al-hadza. Banyak ya, kawan. Itu semuanya menggambarkan itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan ilmu. Justru dengan dunia ini, dengan ma'isyah ini, dengan konsep yang syar'i tadi akan menumbuhkan muruahnya antum. Antum tidak meminta-minta kepada orang lain. Antum tidak mengemis antum tidak menghinakan ilmunya antum di hadapan orang lain, antum memiliki yang sifatnya mandiri barakallahu fikum. Sehingga ada kalanya ini sibuk dengan dunia, ahlu dunia. Ada kalanya alasan ilmu merendahkan dirinya dengan meminta-minta. La ada. Tapi dua-duanya barakallahu fikum. Tapi dengan konsep konsep yang jelas tadi. Ada lagi yang keempat, la dunia wala ilmu. Ya Allah ini orang yang paling merugi, orang yang paling rendah di tengah-tengah masyarakatnya. Dunia nganggur, ngemis. Ya. ha? Gelandangan. Main dahusi. Ilmu wala ilmu. Belajar tidak. Tafakufidin tidak. Ngerti agama tidak. Amal soleh tidak. Ini yang paling rendah. Dunia nggak dapat, agama nggak dapat. Yang ini jangan sampai terjadi barakallahu fikum. Paham ya? Ini empat golongan orang dan yang di, yang di, yang dianjurkan yang paling pertama tadi. Sibukkan dengan ilmu, dengan ilmu, sibukkan dengan amal, sibukkan dengan takwa, amal soleh kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di Sisi yang lain, sisihkan waktunya antum untuk atakasub, untuk mencari maisha, wa ajmilu fi talab dan perindahlah dalam talabul maisha untuk diri kamu sendiri, untuk keluarganya kamu, untuk anak-anak kamu. Barakallahu fikum. Sebagai penutup ikhwan saya bacakan di sini penjelasan agak cukup panjang dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum Al-Hikam syarah 50 hadithan min jawamil kalim ketika beliau mensyarah hadis yang ke-31. Ini dimasukkan dalam Arba'in Nawawiyah. Hadis eh, Sahal bin Sa'd Sa'idi Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas ini hadis diikhtilafkan oleh para ulama ada yang mengatakan dhaif ada yang mengatakan hasan di ghairi ala kulli hal di dalam syarah hadis ini al hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan kepada kita terkait dengan klasifikasi Bani Adam terkait dengan dunia. Supaya kita bisa melihat kita di sebelah mana posisinya. Beliau menyatakan wan qasama banu adama fid dunya ila qismain. Bani Adam secara umum semua Bani Adam terkait dengan dunia ini terbagi menjadi yang pertama, ahadihima man angkara ayakuna lil ibadi ba'da dunya darun lithawabi wal iqab. Pihak pertama pihak yang mengingkari, tidak percaya kalau hamba-hamba Allah ini memiliki negeri lain setelah dunia ini, negeri akhirat untuk pahala dan untuk hukuman. Singkatnya, pihak yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang mengingkari adanya darul akhirah. Taunya dia hanya dunia. Beliau mengatakan mereka inilah orang-orang yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya di dalam surat Yunus ayat yang ketujuh dan setelahnya. Allah menyatakan, "Innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya." وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami tidak iman kepada hari akhir dan mereka riba dengan kehidupan dunia merasa tenang nyaman di dunia tadi dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami Merekalah orang-orang yang tempat mereka itu adalah neraka dengan sebab apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Ahlun nar ya kawan. Taunya dunia, dunia, dunia, dunia. Enggak ngerti yang namanya akhirat. Ada ahlun nar. Mereka lah orang-orang yang tujuan dia, niatan dia, harapan dia bersenang-senang dengan dunia dan kelezatannya. Mereka lah yang Allah katakan dalam firman-Nya, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwallahum Muhammad ayat yang ke-12 orang-orang yang kafir itu mereka bersenang-senang bernikmat-nikmat dengan dunia mereka makan sebagaimana makannya orang uh, sebagaimana makannya hewan ternak makan neraka tempatnya mereka ini orang-orang kafir orang-orang kafir barakallahu fikum Alhamdulillah kita muslimin. Al-qismuthani. Yang kedua kata beliau, man yukirru bidarin ba'dal mauti lithawabi wal iqab. Pihak-pihak yang meyakini, yang mengimani adanya negeri akhirat setelah dunia ini. Negeri untuk balasan pahala dan hukuman. Mereka adalah yang menisbatkan diri kepada para ambiya wal mursalin alias kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman adanya hari kebangkitan, hari hisab, hari akhirat. Mereka ini ada tiga golongan. Sudah isya apa belum? Sudah isya belum? Hah? Kalau udah adzan dulu. Belum. Mereka tiga golongan. Biar ngomongnya nggak potong-potong. Satu. Ini tiga ya Semuanya adalah kaum muslimin. Kita lihat kita termasuk yang mana terkait dengan duniawiyah ini. Yang pertama adalah awalim li Yang membalimi dirinya sendiri. Kata beliau, humul aktharuna minhum. Tipe pertama inilah mayoritas muslimin. Kebanyakan umat Islam di bagian ini. Yang membolimi mereka sendiri. Mayoritas mereka kata beliau berhenti pada keindahan dunia, kelezatan dunia. Mereka ini adalah orang-orang yang mengambil dunia dengan cara-cara yang tidak halal. Halal, iya. Haram, sikat. Menerjang perkara-perkara yang haram wasta'malaha fi ghairi wajhiha dan menggunakan dunia tadi bukan semestinya digunakan untuk perkara maksiat, perkara kemungkaran, bukan perkara ketaatan kepada Allah. Cari dunianya dengan cara-cara yang haram juga, dunia yang dia cari yang haram juga dipergunakan juga untuk perkara yang haram. Akhirnya dunia sebagai cita-cita dia yang paling besar. Laha yaghdab wa biha yarda wa laha yuwali wa 'alaiha yu'adi. Dia marah karena dunia, rido karena dunia, loyalitas kepada orang lain karena dunia, memusuhi orang juga karena dunia. Mereka inilah yang dikatakan sebagai ahlu dunia. Orang yang main-main, yang lahu, yang tafakur. yang dibawakan dalam ayat di atas ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun ila akhirih. Mereka inilah yang dimaksud dengan ayat di atas. Mereka muslim, bukan orang kafir, tetapi dia ahlu dunia. Ahlu dunia, barakallahu fikum. Ini tercela. Rasul mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdul khamisah. Sengsara, celaka budak-budak dinar, budak-budak dirham, budak-budak kain ta'isa wa sengsara dia pasti akan oleng, akan menyimpang dia. Wa idza syika falantakas, ketika tertutup duri tidak mungkin mampu mencabutnya walaupun dengan mingkos, dengan alat pencabut tidak bakal bisa. Maknanya ketika dia jatuh ada musibah dan segala macamnya akan jatuh dan tidak bakal bisa bangkit lagi. Arudunya dunia tercela ya Tapi masih muslim. Yang membedakan antara ini dan yang pertama Pak Evan Akidah dia Yang pertama kufur Yang ini muslim Tapi podoai sama-sama ahlu dunia Ada walimun linafsih Jangan seperti mereka Anda akan binasa terkait dengan dunia akhirat Anda Yang kedua Al-Muqtasid Yang pertengahan Maknanya adalah Orang-orang yang mengambil dunia, mencari dunia, mengais dunia dengan cara-cara yang mubah. Akhadat dunia min wujuhal mubah. Yang mubah saja, tidak mau yang haram. Usahanya halal. Dunia yang dia cari halal. Terkait dengan penggunaannya, dia hanya menunaikan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah dan yang lainnya, wajib-wajib saja. Yang haram enggak enggak. Dia enggak mau yang haram-haram. Tetapi barakallahu fikum sisa dari perkara yang wajib tadi dia pergunakan untuk bersenang-senang dengan dunia. Ya tawassa bihi hitamattu' bi syahawati dunia. Berluas-luas dengan harta yang dia miliki untuk merasakan nikmatnya dunia, syahwatu dunia. Tapi perkara yang semuanya mubah, tidak ada yang haram. Usaha dia halal, tidak ada yang haram. Pekerjaan dia halal, nggak ada yang haram. Kewajiban dia tunaikan ya kawan. Haram-haram nggak dia terjang. Tapi dia berluas-luas dengan yang namanya dunia tadi. Maunya yang zen-zen. Nah, gitu ya. Hah? Rumah yang zen. Muh, begitu. Mobil yang zen. Semua serba yang zen. Makan yang zen. Semua serba yang zen. Yang kena ya, ikhwan. Ya tawasal. Apakah dosa dia? Coba diam. Apakah dia dosa Ikhwan? Ya, enggak. Enggak ada yang haram. Boleh apa enggak boleh? Ya boleh, perkara halal kok enggak boleh. Masa enggak boleh punya rumah yang megah? Boleh. Masa enggak boleh punya mobil yang mewah? Boleh. Masa enggak boleh punya istri empat? Oh, diam aja. Jawabannya sunnah ya, Ya gitu ya. Itu kan terkait dengan duniawiyah, dia ya tawasak, berluas-luas. Boleh. Barakallahu fikum. Ini ya, ikhwan disebutkan oleh para ulama sisi kerugian mereka adalah semakin dia berluas-luas dengan urusan duniawiyah dia yang mubah akan mengurangi derajatnya dia di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dan dia sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan la yusibu 'abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi indallah tidaklah seorang hamba itu menikmati dunia ini sedikit saja melainkan akan berkurang derajatnya dia di sisi Allah azza wajalla Semakin berluas-luas dunianya, ya dia rasakan di dunia ini. Di akhirat nanti martabatnya, derajatnya akan berkurang. Barakallahu fikum. Ini sisi ruginya ya, Pak. Juga barakallahu fikum diriwayatkan di Qanimtina azakumullah dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa Beliau mengatakan laula antan qusa hasanati la khalatukum fi lini ishkum. Kalau seandainya bukan karena kebaikan-kebaikanku nanti akan berkurang, niscaya aku akan bergaul dengan kalian dalam kelembutan kenikmatan hidup kalian. Jadi eh, beliau sengaja tidak berluas-luas kalau seandainya nggak ada poin tadi, nggak mengurangi martabat, aku akan sama kayak kalian akan berusaha untuk seluas-luasnya, sedimat dimatnya, seenak-enaknya terkait dengan perkara dunia. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, "In syi'ta istaqil bina dunia wa in syi'ta istakthir minha fa innama ta'khudh min kaisik." Kalau kamu mau, silakan engkau bersedikit-sedikit dalam perkara dunia. Kalau kamu mau, silakan engkau berluas-luas, memperbanyak. Perkara kedunian kamu silakan. Kamu hanya mengambil dari kantong kamu sendiri. Tahu maknanya? kantongmu, martabatnya kamu di akhirat nanti. Kepingin masih utuh martabatnya kamu, ya jangan banyak-banyak dunianya. Kepingin berkurang yang dalam kantongnya kamu, ya silakan. Engkau berluas-luas dalam urusan duniawiyah kamu. Do, dosa tidak, haram tidak, tercela tidak. Hanya saja hanya saja mengurangi martabat di akhirat di akhirat nanti barakallahu fikum. Ingat ya, berluas-luas. Barakallahu fikum. Yang ke tiga. Tapi barakallahu fikum yang ketiga dari tiga jenis kaum muslimin terkait dengan urusan dunia. Yang ketiga ialah as-sabiqu bil khairati bi idznillah. Seseorang yang berlomba-lomba meraih kebaikan-kebaikan dengan izin dari Allah Azza wajalla mereka inilah yang tahu betul tentang sikap yang benar terkait dengan dunia. Mereka mencari dunia dari sisi yang halal, yang mubah, tidak mau yang haram. Usahanya halal, nggak ada yang haram. Dipergunakan untuk perkara-perkara syar'i, perkara-perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Menunaikan kewajiban-kewajiban dan juga menunaikan perkara-perkara yang sunnah, sunnah terkait dengan ibadahnya ya, terkait dengan dunianya. Menggunakan dunianya untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Kemudian para kalafikum terkait dengan kehidupan duniawiyah dia, dia tidak berluas-luas. Tidak berluas-luas. Ini yang terakhir ini ikhwan ada dua tingkatan. Kata beliau adalah yang pertama minhum man yaqtasiru minad dunya ala qadri ma yasutur ramak faqat. Sebagian mereka terkait dengan urusan dunia mencukupkan diri dengan kadar yang bisa menutup kebutuhan primer dia saja. Hanya kebutuhan-kebutuhan primernya saja. Tidak lebih daripada itu. Ini yang dikenal di kalangan orang yang zuhud-zuhud. Kebanyakan orang yang zuhud-zuhud. Dia punya kemampuan. Tapi terkait dengan urusan duniawiyahnya, dia tidak berluas-luas. Hanya kebutuhan pokoknya saja. Tidak lebih. Darja yang kedua adalah man yafsah li nafsihi ahyanan fi tanawli ba'di syahawatihal mubahak li taqwan nafsu bidhalik wa amal. Tingkatan yang kedua yang terkadang memberi keleluasaan, keluasan untuk dirinya menikmati sebagian perkara-perkara yang mubah. Terkadang, ahyanan. Tujuannya untuk menguatkan dirinya. Tujuannya untuk semangat dalam beramal dengan niat yang baik. Sesekali makan enak kalau dia mampu. Sesekali menikmati dunia terkadang dengan niat yang baik supaya badan dia sehat kuat untuk semangat lagi beramal ibadah kepada Allah azza wajal. Inilah yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling afdal dikarenakan Nabi kita Muhammad yang mempraktekannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkadang beliau memakan yang zen, kalau pas lagi ada minum madu, makan sampil segala macamnya ketika ada terkadang tidak berluas-luas tapi ahyanan barakallahu fikum ini terkait dengan masalah tiga jenis kaum muslimin barakallahu fikum maka tentunya kita sebagai seorang muslim berusaha sekuat tenaga untuk yang paling afdal sabiqun bil khairat yang mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cari dari dunia ini yang halal saja usaha-usaha yang halal saja. Pergunakan untuk perkara syar'i, perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Tunaikan kewajiban-kewajiban Anda terkait dengan dunia. Zakat, kalau kena zakat. Nafako-nafako yang wajib, nafakonya keluarga, anak istri. Tanggung jawab, tanggung jawabnya antum. Barakallahu fikum. Tunaikan yang sunnah-sunnah, infak, zakat, infak, sodakoh, wakaf dan yang lain yang sunnah-sunnah. Tahun dengan harta benda untuk dakwah ilallah. Ha? tebar majalah misalkan ya ikhwan. ini sekarang edisi yang kedua terkait dengan terorisme. Itu kesempatan bagi antum ribu rupiah nggak begitu banyak. Antum berinfak untuk kemaslahatan dakwah ilallah. Itu luar biasa. Apalagi lima puluh ribu, apalagi lima ratus ribu, apalagi lima juta. Satu orang saja bisa membaca majalah tersebut dan e, selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Antum dapat pahalanya. Apalagi sampai seribu orang yang membaca. Itu luar biasa. Sedikit contoh untuk yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Ini mereka. Dan tidak berluas-luas terkait dengan urusan duniawi, duniawiyahnya terkadang menikmati, terkadang ala kadarnya dengan kondisi dan kemampuan dia masing-masing. Barakallahu fikum. Intinya apa ikhwan? Ini semuanya antum bisa mengevaluasi, antum bisa menentukan benar tidaknya dan segala macamnya dengan ilmu syar'i. Maka kunci untuk meraih keberkahan hidup di dunia, keberkahan, kelapangan rezeki dan yang, yang lain-lainnya, kuncinya ilmu syar'i ilmu berbuah amal saleh, ilmu berbuah ketaatan kepada Allah, ilmu berbuah ketakwaan kepada Allah Azza wajalla. Barakallahu fikum. Maka jaga, lestarikan, berkahkan rezeki kalian, dunia kalian dengan semangat tolapul ilmi dan semangat mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semangat beramal saleh, semangat beribadah kepada Allah, semangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan semangat untuk menggunakan harta untuk perkara-perkara yang syar'i barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang mungkin diutarakan barakallahu fikum. Dikarenakan waktu yang nggak memungkinkan sudah jam 7 yang sebenarnya. والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين